Ada pembahasan yang lalu, dosa besar yang ke-11 kita telah membahas tentang dosa liwat, perilaku liwat homoseksual. Hukum-hukumnya baik eh, dan akibat eh, atas pelakunya dan demikian juga cara-cara untuk menghindarinya dan solusi untuk menyembuhkan diri dari penyakit ini. Nah, kemudian pada eh, pagi ini kita akan membahas tentang pengharaman riba.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 Yang artinya orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran terkena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah, dari Rabbnya, lalu terus berhenti dari mengambil riba itu, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah telah memusnahkan riba dan menyuburkan sodakoh, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan celaan terhadap orang-orang yang mengambil riba atau memakan riba. Allah mengatakan, Orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Yaitu mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak. Kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan. Yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan gila yang terkecil, yang tercekik. Ya, yang tercekik. Dan di dalam uh, satu hadis dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab ya yang panjang, hadis yang panjang tentang e, mimpi Rasulullah SAW. Ya, dikatakan di situ fa'ataina ala nahrin hasibtu annahu kana yaqulu ahmar mithlu dam wa idza fi nahri rajulun sabihun yasbah wa idza ala shatti nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsira wa idza dhalika dhalika sabih ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيغفر فيغفر له فاه فيلقم فيلقمه فيلقمه حجرا Dikatakan di dalam hadis itu, maka tibalah kami di sebuah sungai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh dua orang malaikat dan tibalah mereka di sebuah sungai. Aku menduga yaitu perawi mengatakan aku menduga beliau mengatakan sungai itu berwarna merah merah darah. Ternyata di sungai itu terdapat seorang yang sedang berenang dan di pinggirnya terdapat seseorang yang tengah mengumpulkan batu yang sangat banyak di sampingnya. Orang itu pun berenang mendatang, mendatangi orang yang mengumpulkan batu itu. Kemudian orang yang berenang itu membuka mulutnya. Kaya lahu fayalkimuhu hajaran. Orang yang berenang itu membuka mulutnya lalu orang yang di pinggir sungai itu menyuapinya dengan batu. Ya, menyuapinya dengan, dengan batu. Lalu dikatakan, ditanyakan siapakah mereka itu? Lalu uh, dikatakan kepada beliau mereka adalah pemakan riba. Ini kini fillah azan Allah wa iya penjemikan. Jadi orang-orang yang pemakan riba itu di, eh, di digambarkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi seperti orang yang kerasukan setan tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan yaitu pada hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan gila dalam keadaan tercekik demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba itu, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dalam, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang memakan riba itu pada akhirnya dia telah mengumumkan peperangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memaklumatkan perang kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yadharil mukhabarah falyu'dan biharbi min Allah wa rasulih." Karena siapa yang tidak meninggalkan jual beli mukhabarah, maka maklumkan maklumatkanlah perang kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula di dalam uh, penukilan dari para salaf berkaitan dengan ayat ini. Fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Dikatakan bahwasanya orang-orang yang memakan riba, ayat itu eh, orang-orang uh, yang memakan riba, berarti dia telah mengumumkan peperangan terhadap Allah dan Rasulnya. Ibnu Jurayj menceritakan bahwa Ibnu Ibn Abbas menjelaskan maksud ayat tersebut Beliau mengatakan maksudnya ialah yakinilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala tersebut yaitu fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih jika kalian tidak mengerjakan yaitu tidak meninggalkan sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian maksudnya adalah Barang siapa yang masih tetap melakukan praktik riba dan tidak melepaskan diri darinya, maka wajib atas imam kaum muslimin untuk memintanya bertaubat. Jika ia mau melepaskan diri dari riba tersebut, maka keselamatan baginya. Dan jika menolak, maka ia boleh diperangi. Maka ia boleh diperangi. Demikian ikhwan fiddin azani ya Allah jami'an. Ya ayat yang menceritakan kepada kita tentang pengharaman riba. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW, Alaihi sebagaimana yang kita singgung tadi, menggolongkan riba ini termasuk salah satu dari ilmu mubiqat. Nabi mengatakan ijtanibu as ilmu mubiqat. Para sahabat bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah? Wa ma huwa wa hiya al-mubiqat ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Jauhilah tujuh perkara eh, yang mendatangkan kebinasaan." Para sahabat bertanya, apakah ketujuh perkara itu, hai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, mengatakan, salah satunya adalah waaklur riba dan memakan riba. Jadi salah satu di antara mubiqat itu adalah memakan riba ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Adapun riba itu sendiri ya berasal dari kata kerja roba yarbu artinya tambahan. Secara istilah adalah tambahan pada sesuatu tertentu. Riba ini ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah riba al-fadl, riba al-fadl. Fadl artinya kelebihan. Maksudnya di sini adalah jual beli atau barter salah satu e, dari barang-barang ribawi dengan sejenisnya dengan tambahan nilai atau harga. Misalnya membarter satu gram emas 22 karat misalnya dengan setengah gram emas 24 karat ya dan sejenisnya. Nah ada enam barang ribawi yang disebutkan dalam hadis yaitu emas, perak, gandum, gandum syair, gandum bur, gandum syair, kurma dan garam. Nah di sini para ulama berbeda pendapat Apakah termasuk juga barang-barang yang memiliki kesamaan ilat dengan barang di atas atau tidak termasuk? Jumhur ulama berpendapat ya termasuk di dalamnya barang-barang yang memiliki kesamaan ilat. Kemudian para ulama menyebutkan beberapa ilat. Ilat pada emas dan perak adalah harga. Adapun selain itu ilatnya adalah makanan yang ditimbang dan ditakar. Misalnya beras, jagung dan sejenisnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan ilat diharamkannya riba al-fadl adalah makanan yang ditimbang dan ditakar. Nah ini merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Adapun mazhab ya mereka berpendapat riba hanya terbatas pada enam jenis yang disebutkan dalam hadis di, uh, dalam hadis tersebut. Ya, yang disebutkan di dalam hadis. Itu yang pertama yaitu riba al-fadl. Ya, yaitu membarter barang atau jual beli atau barter barang ya di antara barang-barang ribawi atau yang memiliki ilat yang sama dengannya dengan sejenisnya disertai dengan tambahan nilai atau harga. Yang kedua adalah riba nasiah. Riba nasiah artinya penangkaran nasiah itu sendiri artinya penangguhan. Yaitu menambah jumlah hutang atas orang yang tidak dapat melunasinya setelah jatuh tempo. Nah riba ini disebut juga ya riba jahiliyah. Ada bentuk lain bagi riba nasiah ini yaitu jual beli barang riba barang-barang ribawi yang telah disebutkan di atas yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam serta barang-barang yang satu ilat dengannya dengan barang ribawi lainnya disertai dengan penangguhan penyerahan. Misalnya menjual satu kilogram kurma dengan satu kilogram gandum atau menjual emas dengan perak dengan jangka waktu tertentu ya atau ya tidak kontan ya. Nah, itu riba nasiah. Nah kemudian ada yang disebut dengan riba korup. Ya, korup itu artinya pinjaman, yaitu mengambil keuntungan. Ya, jadi riba korup ini itu mengambil keuntungan dari orang yang meminjam kepadanya. Nah, seluruh praktek pinjam meminjam yang menarik keuntungan termasuk riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Setiap pinjam meminjam yang menarik keuntungan termasuk riba. Nah itulah dia uh, sekilas tentang uh, apa itu riba. Allah wa jami'an. Ya. Jadi pengharamannya di dalam syariat sudah jelas. Ya Rasulullah saw mengharamkan bahkan melaknat pelakunya. Ya, uh, Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, la'anallahu Rasul la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa kadibahu wa syahidai wa qalahum sawa Ya Rasulullah melaknat orang yang mengambil harta riba si pemberi, si penulis dan kedua orang saksinya beliau mengatakan mereka semua sama-sama terlaknat Nah demikian. Jadi hadis ini ya menjelaskan pengharaman riba dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengannya. Mulai dari si pemakan riba, yang memberi riba, penulis dan dua orang على Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah nomor 1033. Ya. Nah, di samping itu riba juga menimbulkan penyakit sosial yang sangat berbahaya karena dilakukan atas dasar keserakahan, ketamakan, ya kerakusan. Ya, pemakan riba tidak akan pernah merasa puas. Ia ibarat seperti penghisap darah manusia oleh karena itu dalam hadis digambarkan mereka berada dalam sungai darah ya, seperti yang kita bacakan tadi ya. Ya Nabi mengatakan ra'aitu al-laila rajulaini ata ata atayani fa akhrajani ila ardin muqaddasah. Yaitu kisah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kemudian ya dikatakan di situ bahwasanya beliau tinggal di sungai ya Nahrin Amindam ah, فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه جارة hadis yang kita ceritakan tadi seorang yang berenang di sungai darah kemudian dia dicekoki dengan batu-batuan nah demikian itu adalah ketahuan ditanyakan Nabi bertanya Fakul Tumahada siapa orang ini faqal alladhi ra'aitahu fin nahri akilur riba ya jadi pada satu malam Rasulullah SAW melihat dua orang lelaki membawa beliau keluar sampai ke tanah suci, ya kemudian ya mereka berjalan hingga sampai di sebuah sungai darah. Nah di sungai itu berjudi seorang laki-laki dan di tengah sungai ada seorang laki-laki berenang. Di depannya terdapat batu-batu. Kalau laki yang berada di sungai tadi berusaha keluar, Tiap kali ia hendak keluar dari sungai, maka lelaki itu masukkan batu ke dalam mulutnya hingga ia jatuh kembali ke dalam sungai. Nah, setiap kali ia hendak keluar, lelaki itu masukkan batu ke dalam mulutnya, sehingga ia kembali ke tempatnya semula. Nabi bertanya, siapa ini? Mereka menjawab, lelaki yang kau lihat di sungai tadi itu adalah pemakan riba. Nah, demikian Ikhwanifiddin. Azani Allah wa iyakum jami'an. Ya. Jadi, ya mereka diibaratkan, dia digambarkan dalam hadis tersebut berada di dalam sungai darah yang dicekoki dengan batu-batuan. Nah, orang-orang yang berakal memahami kebenaran isyarat ini. Ya, mereka menyebut para pemakan riba itu sebagai e, eh, Dracula penghisap darah, dan pentenir dan jenisnya itu. Ya, itu jelek ya, imitnya di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada yang menjuluki mereka sebagai Dracula penghisap darah. Ya, nah demikian. Syaukani mengatakan di dalam Nailul hal itu menunjukkan bahwa riba adalah seburuk-buruk maksiat Keburukannya sama seperti keburukan zina. Kejahatan yang sangat buruk dan keji menurut bilangan yang disebutkan tadi. Bahkan riba lebih buruk lagi. Ya tidak syak lagi ya tadi apa 30 eh, ber, berzina dengan 36 pelacur. Ya berzina 36 kali. Ya, nah demikian. Bahkan riba, uh, eh, beliau mengatakan, melanjutkan, tadi melanjutkan, bahkan riba lebih buruk lagi tidak syak lagi keburukannya sudah melewati ambang batas keburukan. Yang paling buruk adalah seorang yang menodai kehormatan saudaranya sama muslim. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sejahat-jahat riba. Yaitu seorang melontarkan perkataan yang tidak membawa kelezatan baginya. Tidak menambah hartanya dan tidak menaikkan kedudukannya. Namun dosanya, dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada seorang yang berzina dengan 36 pelacur. Nah demikian yang kami Fiddin. Fahazani Allah wa iyakum jami'an. Baik. Uh, banyak sekali Ikhwan Fiddin ya, uh, keburukan-keburukan eh, dari riba ini. Ya di antara hikmah ya diharamkannya riba ini adalah ya syariat mengharamkan riba tentunya memiliki hikmah-hikmah di balik itu. Di antara hikmahnya adalah yang pertama, melindungi harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara yang batil. Yang kedua, mendorong kaum muslimin untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih. Bersih dari penipuan, penggelapan, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin. Nah demikian. Ya, kemudian yang ketiga menutup pintu permusuhan di antara kaum muslimin. Ya kita tahu ya banyak sekali keburukan-keburukan dari riba ini. Ya bahkan nyawa bisa melayang karena riba. Ya kejahatan-kejahatan bisa terjadi karena riba. Ya kita lihat sekarang ini dan baru-baru ini ya bagaimana seorang meregang nyawa gara-gara riba. Nah kemudian keempat menjauhkan kaum muslimin dari kebinasaan. Karena pemakan riba sebagai orang yang zalim ya akan membawa kebinasaan. Dan kebinasaan ini bukan hanya Ya terjadi pada dirinya, tapi juga terjadi pada masyarakat. Dan akibat dari kezaliman itu ialah kesusahan. Nah demikian Ikhwanifiddina azam ya Allah wa jami'an. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang kelima adalah membuka pintu-pintu kebaikan. Diharamkannya riba ini salah satu hikmahnya adalah membuka pintu-pintu kebaikan bagi kaum muslimin sebagai bekal untuk akhirat misalnya dengan memberi pinjaman kepada saudaranya seiman tanpa uang tambahan atau bunga atas hutangnya tersebut memberikan kemudahan ya dan dengan itu dia mendapatkan pahala ya, jadi membuka pintu-pintu kebaikan ya berjual beli dengan cara yang halal maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan waharrah harramallahu riba wa, wa yurbis sadaqat Allah mengharamkan riba dan menyuburkan Allah musnahkan riba dan menyuburkan sedekah Sodakan itu maksudnya adalah jual beli. Ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan jual beli atas dasar kerelaan dan jauh dari unsur-unsur yang terlarang penipuan dan riba sebagai salah satu bentuk sodakah. Ya azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya tentunya ya eh, riba ini ya tentunya akan mendatangkan dampak yang sangat negatif baik bagi pribadi maupun masyarakat. Karena riba itu merupakan usaha kotor dan haram. Merupakan eh, hasil usaha yang tercela dan tidak ada berkahnya. Bahkan hanya mendatangkan musibah dan malapetaka serta bahaya bagi siapa saja yang ikut serta dan membantu mensukseskan segala transaksi riba. Ya, baik pemberi modal, peminjam, penulis, dan saksi sebagaimana hadis Jabir yang sudah kita ya jelaskan tadi maupun memberi bantuan harta dan tenaga dalam rangka melancarkan transaksi, menyewakan gedung, perlengkapan kantor, transportasi, dan untuk proses kelancaran transaksi riba tersebut. Ya, maka dari itu, ya termasuk hal yang diadakan adalah membantu kerjasama ya di dalam hal ini, ya kerjasama di dalam hal ini yaitu eh, dilarang keras yaitu membantu pelaku riba ini. Nah, diriwayatkan dari uh, Aun bin Abi Juhaifah yang mengatakan, Aku melihat ayahku membeli seorang budak tukang bekam. Ia menyuruhnya mengambil alat-alat bekamnya lalu mematahkannya. Aku bertanya kepadanya perihal perbuatannya itu. Ia mengatakan semuanya Rasulullah SAW melarang hasil jual beli darah, hasil jual beli anjing, upah wanita pezina, dan beliau melaknat tukang tato, orang yang ditato, pemakan riba, dan yang memberi riba. Beliau juga melaknat tukang lukis atau tukang gambar. Demikian juga dilihatkan dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan yang memberi riba. Aku bertanya kepada beliau, penulis dan dua saksinya bagaimana? Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya kami menyampaikan apa yang kami dengar. Dalam riwayat lain dari dari Abdul Rahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya itu dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, dua saksi dan penulisnya. Ya dalam uh, uh, dari jalur lain dari Al Harith dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan akilu riba wa mukilu wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu wal wasima wal mawsumah للغصن ولاوي الصدقة والمرتد عربيا بعد الهجرة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Pemakan riba yang memberi riba penulisnya jika ia mengetahuinya, tukang tato dan yang ditato untuk kecantikan, orang yang menahan sedekah, orang Arab Badu yang murtad setelah hijrah, terlaknat melalui lisan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Jadi eh, hadis-hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa penerima riba, pemberi riba, penulis dan dua saksinya mendapat dosa yang sama. Ya jika mereka mengetahuinya dan mereka berhak mendapat laknat seperti yang disebutkan di dalam hadis. Jadi haram hukumnya penulisan riba jika ia mengetahuinya. Demikian pula saksi-saksinya. Ikhwan fillah, azan ya Allah wa iya jami'an. Baik. Nah, uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rah eh, rahimahullah mengatakan, nah keharaman riba ini lebih berat dibanding perjudian. Karena pengembang riba mendapat imbalan secara jelas dari orang yang kesusahan. Adapun pejudi bisa mendapatkan keuntungan dan bisa juga tidak. Dan riba merupakan kezaliman yang nyata karena eksploitasi dan penindasan orang kaya atas orang miskin. Nah demikian ikhwan ya, fiddin ya Allah wa iya jami'an. Jadi menurut Syekhul Islam Ibnu ya, ya apa namanya bahaya dan dampak riba ini lebih besar dan lebih berat dibandingkan perjudian walaupun keduanya sama-sama diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun bahaya dan dampak negatif terhadap pribadi dan masyarakat baik dari sisi agama, dunia dan akhirat ya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu merupakan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ayat yang kita bacakan tadi ya Pak dan lebih min Allah wa rasulih. Maka umumkanlah peperangan terhadap Allah dan rasulnya. Ya, maka ketahuilah bahwa Allah dan rasulnya akan merangimu. Ya, Allah dan rasulnya akan memerangimu. Nah, jadi yang itu yang pertama merupakan bentuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tidak diragukan lagi bahwa orang yang melakukan dan membantu transaksi riba secara terang-terangan, ia telah menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah demikian. Dan ya, maka dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Falyahdharil dari lagi an amrihi an fitnah aw yusibahum alim." surat An-Nur ayat 63. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah yaitu azab atau ditimpa azab yang pedih pada hari kiamat. Ini Demikian Khonifuddin. Yang kedua, sedekah dari harta riba itu ditolak. Ya, sedekah dari harta riba itu tidak diterima. Yaitu tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mungkin sebagian orang beranggapan saya mengumpulkan riba, lalu dengan riba itu saya akan bersedekah, membangun masjid dan kebaikan lainnya. Nah, ini tidak diterima karena Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka eh, dalam suatu hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan menjamah malam haraman tunna tasaddaq bihi ya falaysa lahu indallahi ajrun wa kana isruhu alaih. Barang siapa yang mengumpulkan harta haram kemudian dia mendekahkannya, maka tidak ada baginya pahala atau sedekahnya itu dan dosanya tetap terhitung dosa. Dan dosanya itu tetap sebagai suatu perbuatan dosa, yaitu yang terhitung dosa. Nah, karena riba merupakan hasil usaha kotor dan haram, maka Allah tidak menerimanya sebagai barang sedekah. Ya, nah demikian ikhwan fillah azan Allah wa Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghijab doa pemakan riba. Ini dampaknya. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa pemakan riba. Ya sebagaimana dalam hadis ya, karena eh, harta haram ini termasuk penghalang doa, ya, ya tertolaknya doa. Sebagaimana dalam hadis ya seorang yang bersafar ya ya kemudian eh, eh apa namanya berkuliah dia bersafar jauh musafir pakaiannya compang camping, rambutnya acak-acakan dan berdebu. Ia menegak menegadahkan tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, agar dari makanannya haram. Ya, wa mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram. Ya, wa, wa, wa pakaiannya juga haram. Ya, dan e, diberi makan dengan cara yang haram. Ya, fa'anna yustajabu lahu. Lalu bagaimana doanya itu mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi eh, harta-harta haram ini ya akan menghalangi ya doanya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya. Nah, kemudian ya hilangnya keberkahan umur dan penghasilan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, "Yamhaqullahu riba." Allah memusnahkan riba Maksudnya adalah menghilangkan berkahnya. Yaitu dia tidak mendapatkan berkah sedikit pun dari harta yang dikumpulkannya itu dari hasil riba. Ya, ayat di atas ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi orang yang terkait dengan transaksi riba dalam berbagai sisi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan harta kekayaan yang berasal dari riba. Ya, baik disebabkan kebakaran, banjir, pencurian ataupun ya lain-lainnya mengurus harta kekayaan mereka sakit ya ya da, eh, lalu ya harta mereka itu terkuras dengan cara dengan cara dengan cara paksa dan hina nah boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan seluruh kekayaan ribawi itu Fanifidin berapa banyak orang kaya berubah menjadi jatuh miskin dan melarat karena atau akibat dari harta riba ya nah demikian Ikhwanifiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an sebagaimana dalam hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan kepada kita bagaimana akibat dari riba itu ya. ya Nabi mengatakan inna riba wa in kathura fa inna akibatahu tasiru ila ilakil Ya, sesungguhnya riba meskipun pada awalnya banyak namun akhirnya akan menjadi sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, demikian dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Taibun fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya jadi ya apa kata Nabi tadi? Ya fa'inna eh, fa inna fa inna akibatahu tasiru ila Ya sesungguhnya pada akhirnya akan menjadi sedikit. Ya ini merupakan salah satu di antara hilangnya keberkahan dari harta riba itu. ya maha Yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan riba wa yurbi sadaqat. Jadi orang-orang yang makan riba itu hartanya walaupun zahirnya kelihatannya banyak, akan tapi ya dia uh, apa namanya menjadi sedikit. Ya, tidak. Jadi tidaklah seorang pun berbanyak kekayaan dari hasil riba melainkan akibatnya akhirnya akan mengalami bangkrut dan melarat. Kemudian yang kelima ikhwanifiddin, ya dampak buruk dari riba ini adalah riba membuat hati menjadi keras dan jauh dari kebaikan, jauh dari kelembutan ya, Ya karena coba lihat kaum rentenir itu susah sekali berbuat kebaikan kepada sesama manusia dengan harta kekayaannya. Bahkan dia akan menjadi orang yang rakus dan terus rakus, Tomak dan terus tomak. Mereka memiliki hati yang keras, bahkan perilakunya juga menjadi cenderung kapar. Demikian khonifidina azan ya Allah wa jami'an. Ya dia sudah seperti orang yang kesurupan ya, seperti terkena penyakit gila. Sebelum nantinya dia kesurupan year. merupakan salah satu bentuk kezaliman, ya, salah satu bentuk kezaliman, transaksi yang syarat dengan kezaliman ya, terhadap sesama. Allah Nah kemudian di antara eh, akibat dari perbuatan riba ini adalah ya seorang akan menjadi penghuni neraka ya, eh, karena riba itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kulilah min nabata min sahbin, faharamun alil jannah, tanaru aula bihi." Ya, setiap daging yang tumbuh eh, dari harta yang haram, maka haram atasnya surga dan neraka lebih pantas baginya. Dan riba ini menyebabkan seorang itu menjadi penghuni neraka. Daging yang tumbuh ya dari hasil riba itu ya tidak layak uh, untuk mendapatkan surga. Diharamkan hatinya surga dan tempatnya adalah neraka. Ya, tempat yang pantas baginya adalah neraka. Ikhwanifuddin. Fa'azan ya Allah jami'an. Baik. Jadi banyak sekali ya uh, apa namanya kita katakan uh, dampak-dampak buruk dari uh, apa namanya dari praktek riba ini ya misalnya ya riba akan membuat apa namanya tijarah yaitu jual beli akan menjadi lesu, ya kurang bergairah dan tidak produktif. Nah kemudian sistem riba akan menyebabkan bangkrutnya negara atau masyarakat. Kita lihat sekarang ini bagaimana bangkrutnya ya, beberapa negara ya akibat sistem riba yang mereka terapkan. Kemudian riba ini juga merupakan penjajahan ekonomi secara sistematis. Ya, ya bagaimana coba lihat negara-negara yang apa namanya kuat memakan negara-negara yang remah, lemah Eh, dari hasil riba ini, ya, bunga yang terus menumpuk yang dibebankan kepada negara-negara peminjam. Ya demikian juga eh, sistem ekonomi riba ini akan membelenggu masyarakat, ya akan membelenggu masyarakat dan ya tentunya riba ini adalah perkara yang bisa menghancurkan sendi-sendi masyarakat ya Allah wa jami'an Ya tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala ya eh, apa namanya telah mengobarkan ya apa mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya telah mengumumkan perang terhadap orang-orang yang melakukan praktek-praktek riba ini dan juga mendatangkan kutukan dan makna dari Allah dan Rasulnya Ikhwanifuddin rahimani Warahmatullahi dan mungkin yang terakhir adalah maka eh, memakan riba ini atau pemakan riba atau siapa saja yang terkait dengan riba ini menjadi sebab utama suul khatimah ya menjadi sebab utama suul khatimah Dilihatkan dari Abu Bakar Al-Warraq dari Abu Hanifah yang mengatakan kebanyakan iman, eh, kebanyakan iman seseorang itu lepas ketika menjelang ajal tiba. Kemudian Abu Bakar berkata, ya, setelah saya amati tidak ada dosa yang bisa membuat keimanan lemah dibandingkan perbuatan balik kepada sesama manusia. Dan e, riba adalah termasuk salah satu perbuatan balik terhadap sesama manusia. Nah, demikian yang Khanifuddin. Azan ya Allah wa jami'an ya beberapa dampak-dampak buruk dari uh, riba ini ya uh, dan apa namanya uh, keharamannya sudah jelas ya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkannya dan mm, melaknat pelakunya ya melaknat pelakunya dan juga memberikan ancaman ataupun adat yang keras nantinya di akhirat ya seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, terutama ya pada masa sekarang ini di mana manusia ya, begitu mudahnya untuk melakukan transaksi riba ini ya pada akhir zaman ini menurut bagi eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, telah mengingatkan kepada kita sebuah hadis la alam nasi zaman la mar'u bima akhbal mal amin halalin atau min haram akan datang satu zaman atau umat manusia nanti yang mana mereka tidak lagi peduli dengan cara apa apakah mereka memperoleh, memperoleh harta apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram nah demikian khonifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an nah tentunya untuk um, lebih jelas lagi ya tentang riba ini macam-macamnya bentuk-bentuknya ya kita tahu bahwasanya dia adalah satu dosa yang besar maka dari itu wajib bagi kita ya karena mala yakin yakinu wajibu illa bihi wajib sesuatu yang tidak tegak satu kewajiban kecuali dengannya maka dia wajib maka wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu riba bentuk-bentuknya macam-macamnya ya apa saja yang masuk ke dalam jenis praktik riba dan juga apa saja yang diharamkan berkaitan dengan riba yaitu yang bisa mendukung ya apa namanya transaksi atau praktik riba itu. Nah demikianlah ikhwan fillah azan ya Allah wa jami'an. Mudah-mudahan ini semua menyadarkan kita eh, untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai macam praktik riba yang tersebar di tengah-tengah kita atau di sekitar kita pada hari ini. Ya demikian saja ikhwan fillah dan ya Allah wa jami'an kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, terima kasih kamu ucapkan jazakallah khairan atas pembahasan yang sangat bermanfaat dari pembahasan bahaya riba yang disampaikan di pagi ini oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafirullah Ta'ala Khotat Iman untuk berikutnya seperti biasanya di 15 menit ke depan kita akan simak sesi tanya jawab dan Anda yang akan bertanya kami persilakan untuk hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Iya, baik, yang pertama dari penelpon kita sapa saja. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dari mana Ibu? Dari Umizu, Jakarta. Silakan Om. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan mengenai uh, pinjaman ke bank. Kalau kami kebetulan dari pensiunan, uh, di mana kita bisa meminjam dari uh, pensiun itu. Hmm. Itu termasuk uh, riba atau tidak ya Ustaz? Karena terus terang kalau keluar dari bank yang kita uh, ditunjuk untuk pensiunan kami itu hmm. sangat sulit sekali sedangkan kita sangat membutuhkan pada saat. Maksudnya ibu meminjam di luar uang pensiun ibu begitu ya? Uh, di, ya maksudnya dipotong dari uh, setiap oh, pem, ya, pemotongan begitu. itu. Itu Baik. bagaimana Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Ya. Uh, yang pertama itu adalah bentuk pinjaman atau uh, kita katakan uh, mengambil uh, hak kita begitu ya Ya, karena kita ada tabungan misalnya kita ambil, ya uh, saya nggak tahu bagaimana sistemnya di sana. Uh, tapi kalau itu berupa bentuk pinjaman yang mendatangkan keuntungan, ya maka itu termasuk riba yang berbunga itu maka termasuk riba yang harus dihindari itu termasuk riba nasiah ya kita minjam dengan apa namanya uh, bunga ya dengan keuntungan yang dihasilkan dari pinjam minjam itu maka itu termasuk riba yang harus dihindari. Nah, kalau tidak, misalnya, ya itu apa namanya kita mengambil tabungan kita, ya seperti kita memakai apa namanya debit, ya kita mengambil beli ya dengan debit itu, ya itu tidak mengapa, karena itu harga kita yang tersimpan, gitu ya. Tapi kalau itu berupa bentuk transaksi pinjam meminjam yang mendatangkan atau menghasilkan keuntungan, maka ini eh, termasuk riba. Allah alam bisawab. Nah. Baik, terima kasih atas jawaban Ustadz. Berikutnya dari pendengar yang kedua ada Ibu Wati di Bekasi silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Barokallahu eh, warahmatullahi wabarakatuh. Eh, karena yang hmm. mau saya anda tanyakan bagaimana kalau uh, apa suami anak itu punya depositnya, deposit ini uh, apa namanya di bank konvensional sementara dari deposit itu kan ada bunganya juga ya riba tentunya iya. yeah. haram Nah, itu untuk menghidupi kami. Sementara kalau uh, udah sudah sejauh ini kita ngasih tahu bahwa kemungkaran dengan uh, apa lisan sudah saya saya saya saya sampaikan. Namun uh, dari beliaunya sendiri ini belum terbuka hatinya dan mohon uh, diberikan apa nasihat bagaimana yang paling bagus. Nah, terus yang kedua anak-anak ini kerja di apa suatu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi namun uh, perusahaan tersebut dibiayai oleh bank konvensional itu aja uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ustaz ya untuk yang pertama ya mungkin ya kita ya, apa namanya memakan uh, hasil apa namanya tabungan kita mungkin sama seperti yang ditanyakan pertama nah ya kita memakan uh, eh, dari ya, uang kita yang uang yang kita tabung ya uang yang kita simpan ya tidak memakan dari bunganya maka ya, bisa kita simpan ya kalau misalnya sampai saat ini kita masih menyimpan uang di bank misalnya ya kita uh, makan ya uang yang kita simpan saja adapun uh, apa namanya bunganya itu kita sisihkan ya itu bisa kita gunakan untuk kepentingan umum ya seperti fatwa dari sebagian ulama ya bahwa harta, eh, harta riba dari uang yang kita simpan atau harta yang kita simpan itu ya bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat umum. Nah demikian. Adapun yang kita makan, yang kita ambil, yang kita gunakan itu adalah simpanan kita, simpanan simpanan pokok kita. Nah itu dipisahkan. Nah, mungkin pihak bank juga bisa mengetahui ini dan bisa memisahkannya. Jadi coba dijelaskan kepada suami ibu ya tentang besarnya dosa riba ini. Ya, bahwasanya riba itu adalah salah satu mudah-mudahan apa namanya membuka hatinya untuk menyadari akibat ataupun dosa yang dia lakukan. Allahu a'lam Nah, untuk yang kedua mengenai uh, anak uh, ibu tadi yang bekerja di perusahaan yang dibiayai oleh uh, bank ribawi begitu Ustaz bagaimana hukumnya? begitulah dia. Fattakullah masadakum. Wallahu alam Nah, baik terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan dari penelpon yang ketiga berikut ini ada pendengar kita. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dari mana, Pak? Dari Abu Fadil dan mobil. Ya, silakan Pak. Mohon maaf dikecilkan radio monitornya uh, Pak Abu Fadil. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda mau tanya, Eh, kalau kredit barang itu eh, dengan jual tunai apa beda gitu kan? Sedangkan mereka mengatakan kalau kredit aja itu diperbolehkan. Iya, Dan iya baik. utama gitu katanya. Penjualan dalam dua harga maksudnya mungkin Pak ya? Enggak, eh, satu harga aja, eh, kredit aja dia bilang nggak apa-apa, kalau tunai aja nggak apa-apa katanya. Iya, ya yang e, dipermasalahkan ketika tunai sekian kemudian kredit sekian begitu. Maksudnya yeah. Pak ya. Baik. Nah, terima kasih. Nah, silakan Ustaz bagaimana menyikapi permasalahan ini? Nah. Uh, ya. E, ini juga masalah khilafiyah di eh, apa namanya? di kalangan ulama mengenai apa namanya jual beli e, apa namanya e, kredit ya Sebagian menggolongkan itu termasuk eh, apa namanya daya atainya VBA dua akad dalam satu transaksi yaitu kredit sekian konten sekian. Nah, sebagian menjelaskan bahwasanya itu bukan termasuk eh, apa namanya jual beli yang dilarang kredit bukan termasuk jual beli yang dilarang tersebut. Nah, eh, tentunya Ikhwanifiddin Azanillahu Jami'an, ya, satu yang disepakati adalah eh, apabila ya kredit itu ya tidak eh, berubah dari harga yang sewajarnya ya harga harga pasar ya, maka itu ya jelas dibolehkan nah, ini namanya angsuran ya nah, angsuran nah nah kemudian di sana ada hadis yang diriwatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari Abdullah bin Amr ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amarahu ayyujah ida jaisan ya eh, fanafidatil iblu fa'amarahu ayyakhuza ala eh, qala qala isi sadaqah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mempersiapkan pasukan. Ternyata pasukan kekurangan unta, ya. Lalu beliau menyuruh untuk mengambil unta-unta zakat, unta-unta sedekah. Qal fakuntu akhi akhudhu al-bahira bil bahiraini ila ibil sedekah. Ya, lalu aku mengambil satu ekor unta dan membayar dengan dua ekor unta sedekah yang akan datang nanti. Nah, eh, ini eh, apa namanya? Eh, para ulama atau sebagian ulama menjadikan hadis ini ya bolehnya ya, melakukan uh, transaksi yang disebut sekarang ini kredit ya. Nah demikian. Sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya tambahan harga ya dalam jual beli kredit. Nah, uh, Syekh Utsaimin mengatakan, Syekh bin Utsaimin mengatakan di antara faedah hadis ini adalah bolehnya menetapkan tambahan harga pada jual beli berjangka atau kredit karena tambahan harga ini dianggap sebagai pengganti dari penangguhan pembayaran yang telah disepakati. Nah ini adalah perkara yang sudah tidak samar lagi bagi siapapun. Hingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah ijma ulama atas bolehnya jual beli ya penang apa namanya kredit ini jika tujuan pembeli adalah barang ya jika tujuan pembeli adalah barang lain halnya kalau tujuannya adalah uang Nah, tentunya kita sekalian sudah tahu bahwa jika tujuannya uang, maka itu termasuk bab tipu daya. ya. Ya, bisa jatuh kepada BLI inah. Dan Ibn Taimiyah sendiri mengharamkannya. Akan tetapi bila tujuan si pembeli adalah barang, maka tidak mengapa ia mengambil barang dengan harga lebih tinggi dengan pembayaran bertimpu. Nah, inilah yang uh, lebih selaras dengan fitrah kata beliau, ya, kata Ibn Taimiyah. Ya sebab tidak mungkin seseorang menjual sesuatu secara bertimpu dengan harga yang sama dengan pembayaran kontan. Beliau mengatakan ini mustahil. Nah kecuali karena segan kepada si pembeli mungkin ya. Ya karena adanya hubungan kekerabatan atau persahabatan atau semisalnya. Data nah, jual beli yang umum berlaku maka tidak mungkin seorang itu menjual barang seharga 100 dinar kontan sama dengan eh, 100 dinar dengan pembayaran bertimpu selama satu tahun misalnya ia pasti mengambil tambahan atas penangguhan yang telah diberikan. Dan ini kata Syekh dan Utsaimin tidak termasuk riba, namun termasuk perkara yang dibolehkan. Nah, ini eh, pendapat ulama yang membolehkan. Adapun pendapat yang tidak membolehkan meng menggolongkan ya kredit ini termasuk jual beli dua harga dalam satu transaksi. Wallahu alam bisawab mengenai masalah ini mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz lainnya yang lebih pakar atau lebih bisa menjelaskan masalahnya secara lebih detail. Saya tidak mungkin menjelaskannya lebih detail pada kesempatan ini ya, tapi begitulah sekilas ya ada dua pendapat di kalangan ulama di dalam masalah ini. Pendapat Syalbani dan murid-murid beliau yang menggolongkan jual beli ini termasuk jual beli riba. Sementara Syekh bin Utsaimin berdalil dengan hadis Abdullah bin Amru yang kita bacakan tadi. Ya demikian juga Syekh Ibn dan beberapa ulama lainnya tidak menggolongkannya sebagai salah satu jual beli ya, ribawi wallahu alam bahkan termasuk yang dibolehkan menurut mereka. Nah, nah itulah dia sekilas mengenai eh, apa namanya jual beli kredit ini dan lebih eh, lengkapnya mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz yang lainnya nah. dalam kesempatan yang yang apa namanya yang lebih Ya, Baik, terima kasih Ustaz dan uh, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang berikutnya dari uh, dua penanya kita yang bertanya hal yang sama. Ya Ustaz tadi dikatakan bahwasannya daging yang tumbuh dari harta yang haram maka nerakalah yang lebih pantas untuknya. Uh, yang jadi pertanyaan bagaimanakah bila yang memakan harta itu adalah anak yang masih kecil yang belum balik dan dia belum mengetahui dan uh, belum ada uh, kewajiban syariat terhadapnya apakah juga terkena terhadap kepada uh, eh, ancaman hadis tersebut Ustaz jazakallahu khairan ya tentu mereka ghairu mukallaf ya anak-anak kecil yang belum balik mereka tidak mukallaf ya mereka tidak terbeban dosanya terbeban atas orang tuanya ya dosa terbeban atas orang tua atau orang yang melakukan itu pada anak tersebut Sementara anak itu tidak menanggung dosa apa-apa dari perbuatan orang tuanya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Baik, kemudian kita angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita. Uh, eh, Umu Ahmad di Madiun yang bertanya hal yang sama, uh, eh, uh, eh, hal berikut ini. Ya Ustaz, saudara saya uh, melakukan praktek uh, pe, peminjaman dengan menggunakan uh, riba atau dia adalah seorang rentenir, saya sudah berupaya untuk menasihatinya, namun eh, dia beralasan bahwasanya hal itu boleh karena ada saling keridoan di antara peminjam dan si eh, yang meminjam. Mohon penjelasannya Ustaz Jazakallah khairan. Ya, dalam hal ini tidak ada tidak tidak muktabar keridoan antara keduanya. Ya, tidak ada keridoan antara keduanya. Misalnya ya kita katakan dalam bab zina di antara pelacur dengan penyewanya ataupun yang menyewa pembayarnya atau yang memakai jasa pelacur itu sama-sama suka, suka sama suka. Ya, ya, tetap terhitung zina. Ya, tidak dikatakan wah itu sah-sah saja karena dilakukan suka sama suka. Nah, demikian. Jadi eh, alasan suka sama suka di sini tidak mau tabar, Ya, karena bentuk-bentuk riba itu pernah dijelaskan di dalam syariat. Nah, siapa saja yang melakukannya, maka ia jatuh dalam larangan itu dan ancaman eh, syariat tersebut ya terlepas apakah mereka ada satu pihak yang tidak ridho, yang lainnya ridho, ataupun kedua-duanya tidak ridho, atau sama-sama ridho itu tidak menjadi patokan dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jadi itu adalah satu alasan yang mengada-ngada, nah. tidak benar. Ya, Demikian Baik, Allah. terima kasih. Baik, kemudian kita angkat pertanyaan terakhir tampaknya Ustaz ya, karena keterbatasan waktu dari beberapa penanya yang bertanya hal yang sama. Ya Ustaz, bagaimanakah kita bertobat dari eh, dosa riba ini sementara tidak ada e, lembaga keuangan yang saat ini secara 100% terlepas dari sistem riba? Apakah kita e, tidak menge, tidak 100% juga meninggalkan lembaga-lembaga keuangan tersebut Eh, dengan eh, satu konsekuensi bahwasanya kita akan tidak bisa mendapatkan keamanan di dalam menyimpan uh, uang kita. Mohon uh, solusi dan nasihat Ustaz jazakallah khairan. Ya, mungkin ini bisa kita golongkan kepada bab darurat ya. Kalau misalnya memang itu suatu hal yang darurat, misalnya uang ya terlalu banyak ya begitu ya dan tidak mungkin bisa di apa namanya eh, disimpan di rumah dan bisa mendatangkan bahaya maka mungkin darurat ya jadi simpan di bank ya dan kalau bisa ya banknya lebih mending lah lebih ringan mudaratnya itu bank-bank syariat kan begitu ya nah eh, dengan berbagai macam subat yang ada di sana ya tapi tentunya lebih minim ya apa namanya eh, kerusakannya daripada bank konvensional nah kemudian yang kedua ya eh, kalau ya, hal itu belum masuk dalam kategori darurat Artinya uang yang disimpan tidaklah begitu besar, nggak ada hajat sebenarnya berhubungan dengan bank, maka tidak ada apa namanya daruratnya dia berhubungan dengan bank, maka tidak perlu. Ya, demikian, Allah alam disawab. Atau ya menggunakan jasa bank untuk kebutuhan transfer misalnya, semata-mata sebatas untuk kebutuhan transfer, maka ini dibolehkan tanpa menyimpan dan mengendapkan uang di sana. Begitu transfer ambil Ustaz, pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita. Silakan untuk uh, menutup perjumpaan kita Ustaz. Nah. semua pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, seperti misalnya penulisnya, saksi-saksinya, dan orang yang membantu transaksi semua ini, dan yang terlibat di dalam prosesnya. Nah, kemudian juga orang yang melakukan riba ini telah mengumumkan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, dan ya, orang yang berperang melawan Allah dan Rasulnya pasti kalah. Ya, pasti hancur. Nah, demikian. Kemudian, ya dosa riba ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah lebih berat daripada di sisi Allah daripada berzina dengan 30 36 ya uh, pelacur. Nah, begitulah beratnya dosa riba ini. Nah, kemudian itu apa namanya? Uh, belum lagi akibat-akibat ataupun siksa-siksa yang diancamkan atas pelakunya di akhirat seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra beliau dan dalam mimpi yang beliau lihat yaitu Eh, soal uh, akan dibenamkan dia, akan dilemparkan dia ke sungai darah ya yang uh, apa namanya yang uh, merah merah darah ya sungai darah kemudian setiap kali dia anda keluar dicekoki dengan batu hingga tenggelam kembali. Nah itu lebih akibat-akibat yang buruk dari apa namanya uh, iba ini. Nah mudah-mudahan ini semua menyadarkan kita dan berhenti ya dari segala apa namanya praktek riba ini. Nah demikian saja ikhwan ikutin ya jami'an pertemuan kita pada pagi ini mudah-mudahan e, bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan bagi para ikhwah fiddin, bagi para, bagi para pendengar sekalian dimanapun berada. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafur rahim. Nah, terima kasih kami ucapkan jazakallah heran uh, eh, kepada Al Ustaz Abu Ihsan Al mehdani yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan pagi hari ini dari pembahasan uh, dosa yang ke-12 dari dosa-dosa besar yang wajib kiranya untuk kita jauhi dosa uh, riba yang semoga Allah Subhanahu wa taala eh, jauhkan kita semua dari riba tersebut disampaikan secara langsung tadi oleh Al Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafirullah mohon maaf untuk Anda yang menyampaikan pertanyaan di kesempatan pagi ini yang tidak bisa kami ajukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali bersama Ustaz Abu Ihsan di kesempatan Selasa pagi di pekan mendatang. Pembahasan kita atau pembahasan materi Al-Kabair dosa-dosa besar yang wajib dijauhi oleh setiap kaum muslimin ini bisa Anda ikuti di setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat Selasa pagi sampai dengan selesai dan uh, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda atas segala atensi Anda kepada kami semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda memberikan istiqomahan kepada kita semua dalam menapaki kehidupan di atas Islam dan sunnah hingga akhir hayat kita kami undur diri mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesungguhnya di antara perkara ya akal Islam yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati ahli bait Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala raiba anna li ali Muhammad haqqan al ummah لا يشاركهم فيه غيرهم ويستحقون من زيادة المحبة والموالة ما لا يستحقه سائر بطون قريش tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW memiliki hak di atas umat ini. Yang mana hak tersebut tidak dapat ikut di dalam hal itu orang-orang lain. Mereka berhak untuk dicintai lebih yang tidak berhak diberikan kepada kabila-kabila lain daripada orang Quraisy. Bersabda Rasulullah SAW, Alaikum bi'itrati hendaklah kalian berpegang kepada ahli baitku. Lalu siapakah ahli bait dan bagaimanakah kita menghormati ahli bait? Sesungguhnya akal Islam, ahli bait adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi